أخوات في الله أزن الله وإياكم الحمد لله كتاب bertemu kembali dalam pengajian kita pembahasan kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila sabili Rasyad. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Muwafaquddin Ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu taala salah seorang dari ulama yang terkemuka di antara fuqaha madhab Hanabilah dan tentu saja kita mengenal buku beliau dalam fikih Hambali yaitu Al-Mughni di mana ternyata beliau di samping tokoh dalam ilmu fikih juga beliau adalah tokoh dalam ilmu akidah dan menunjukkan akan ketokohan beliau dalam perkara akidah adalah apa yang beliau kumpulkan dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad dari pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah kita dapatkan dalam pembahasan terdahulu bahwa Imam Wafaquddin rahimahullah taala setelah menyebutkan muqaddimah bagi kitabnya maka beliau kemudian menyebutkan di antara perkara pertama atau perkara pertama dari pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah apa yang ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang tinggi, yang mulia, yang sempurna. Ya, kita ingatkan ya dari pokok akidah yang pertama yang beliau sebutkan yang merupakan pokok akidah al-sunnah wal Jamaah adalah penetapan sifat-sifat yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja apa yang ditetapkan bagi Allah dari sifat tersebut tidaklah ditetapkan melainkan karena adanya penetapan itu dari dalil-dalil syariat dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa beliau tidak keluar dari apa yang beliau sebutkan dari perkataan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Di mana Imam Ahmad mengatakan, لا نتجاوز Quran was Kita tidak boleh melewati Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu pula yang kita tetapkan Demikian pula perkataan Imam Syafi'i, "Amantu billah wa ma ja'ani ala muradillah wa amantu bi Rasulillah wa ma ja'ani Rasulillah ala muradi Rasulillah." Perkara ini yang beliau sebutkan dalam mukaddimah kitabnya, beliau wujudkan kemudian dengan menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang Allah tetapkan itu bagi dirinya dalam kitabnya Al-Quranul Karim dalam firmannya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Baik, maka kita sekarang masuk pada sifat yang ketiga. Telah kita bahas dalam pertemuan yang terdahulu sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan ini dalam beberapa ayat dalam kitab Allah ditetapkan oleh rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih maka kita menetapkan bagi Allah sifat wajah yang dia merupakan sifat dzatiyah khabariyah bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan ketinggian Allah tidak menyerupai sedikit pun sifat dari makhluknya. Maha suci Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Kemudian sifat yang kedua yang juga telah kita bahas adalah sifat yadani ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bagi Allah dua tangan yang Allah sifatkan bagi dirinya kedua sifat sifat tersebut yaitu sifat dua tangan dalam dua ayat dalam kitab Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak maka kita perlu menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah sifat dzatiyah khabariyah sifat zat bagi Allah ya yang Allah senantiasa bersifat dengannya khabariyah yang ditetapkan semata karena adanya berita yang sahih kabar yang benar tentang sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang ketiga yang kita bahas adalah sifatu an-nafs. Sifatu an-nafs. Mohon maaf ya sifatu an-nafs. Fa'nya sukun. Ya. Karena ada juga sifat an-nafas, ya. Yang fa'nya mutaharrik, berharokat, fathah, an-nafas, ya. Yang juga disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dari hadis-hadis yang sahih. Baik. Mari kita lihat perkataan Imam Ibn Qudamah dalam masalah ini dalam penetapan sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkata beliau, Imam Wafaquddin Ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullah taala, wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Al-Maidah ayat 116. Kata beliau, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mengabarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengabarkan tentang Nabiullah Isa alaihissalam tatkala ia berkata ta'lamu ma fi nafsi wahai Rabb engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku wala a'lamu ma fi nafsika dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Apa yang ada dalam dirimu. Ya. Demikian kita dapatkan dalam surah Al-Maidah akhir-akhir dari ayat-ayat akhir dari surah Al-Maidah perkataan Nabiullah Isa alaihissalam yang kemudian disebutkan Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah tersebut. enam Berkata Syekh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam menjelaskan tentang penetapan sifat an nas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "As-sifatu tsalitsah an-nafsu." An-nafsu thabitatun lillahi ta'ala bil kitab was sunnati wa ijma'i salafi. Qala Allah ta'ala, "Kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah." Al-An'am ayat 54. وقال أن عيسى عليه السلام إنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم وأجمع السلف على ثبوتها على وجه اللائق به فيجب إثباتها لله من غير تحريف ولا تعتيل ولا تكييف ولا تمثيل طيب berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala sifat yang ketiga ya yaitu sifat an-nafs. Sifat an-nafs yang dia thabitatun lillah ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala ya bil kitab dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi dirinya kasih sayang. Ya, telah menetapkan bagi dirinya kasih sayang. 6, ya. Maka di sana Allah tetapkan bagi dirinya sifat rahmah. Ya. Dan ini disebutkan dalam dua ayat dalam kitabullah. Ya. Dua ayat dalam kitabullah Allah berfirman dalam surah Al-An'am 54 wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salaamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah innahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taaba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim dan Allah berfirman dan tatkala datang kepadamu wahai nabi orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami maka ucapkanlah kepada mereka salamun alaikum keselamatan bagi kalian. Kata Rabbukum ala nafsihi rahma. Sungguh Allah telah menetapkan bagi dirinya kasih sayang. Annahu bahwasanya man amala man amila minkum su'a barang siapa yang beramal dengan amal kejelekan di antara kalian bijahalatin dengan kebodohannya ya karena ketidaktahuannya thumma taba min ba'dihi kemudian ia segera bertobat sesudahnya wa asla dan berbuat kebaikan fa innahu ghafurur rahim sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Surah Al-An'am ayat 54 ya. Dalam surah Al-An'am ayat 12 sebelumnya Allah berfirman, "Qul liman ma fil qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi ar-rahmah la yajma'annakum ila al qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun surah al-an'am ayat 12 Allah berfirman katakanlah wahai nabi Allah liman ma fis samawati wal ard milik siapakah yang ada di langit dan di bumi. Kullillah, katakanlah bahwa dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kataba ala nafsihir rahmah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi dirinya ya, mewajibkan bagi dirinya sifat kasih sayang. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Sungguh Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat la raiba fihi hari yang tiada keraguan padanya yang pasti akan terjadi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Dan sesungguhnya orang-orang yang merugikan diri sendiri, merugikan diri mereka sendiri, khasiru anfusahum. Yang mereka merugi, fahum la yu'minun. Sesungguhnya mereka tidaklah beri, beriman. Tidak beriman akan adanya hari kiamat, hari kebangkit, kebangkitan, hari pem, pembalasan. Nah, di dalam dua ayat ini kita dapatkan Allah berfirman, "Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah ya kataba ala nafsihi rahmah bedanya adalah pada kata kalimat rabbukum ya yang jelas dalam dua ayat tersebut dari surah al anam ayat ke-12 dan 54 Allah menyandarkan sifat an-nafs bagi dirinya kataba ala nafsihi adapun yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Firman Allah dalam surah Al-Maidah 116 ya perkataan Nabiullah Isa alaihissalam di mana Nabiullah Isa berkata seperti yang Allah nukilkan perkataannya dalam Al-Qur'anul Karim ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri, diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu ya Baik, sebagian orang menolak kemudian apa yang disandarkan kepada Allah dari sifat an-nafs ini. Apa yang dinisbahkan kepada Allah dari sifat an-nafs. Dan ketika mereka menolaknya dan mentakwilnya, mereka mengatakan bahwa dalam surah Al-Ma'idah 116 ini tidaklah diinginkan dengannya penetapan sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala karena kata mereka yang ada pada ayat ini adalah bentuk musyakalah atau muqabalah. Perhatikan istilah yang mereka gunakan. Musyakalah atau muqabalah. Ya? Maksudnya bahwa kata mereka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya nafsihi ya sebagai bentuk balasan terhadap perkataan manusia yang juga mengatakan nafsi diri saya ya tanpa ada keinginan dari Allah maksud dan tujuan dari Allah penetapan sifat an-nafs bagi dirinya tersebut jadi hanya saja dalam bentuk apa namanya muqabalah musyakalah ya hanya dari bentuk ya berbalas saja tanpa diinginkan dengannya penetap penetapan. Ini diantara syubhat yang disebutkan oleh golongan muawwilah ya golongan muawwilah kelompok yang menolak sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika itu mereka sebutkan, maka sesungguhnya bantahannya jelas ya diisyaratkan oleh apa yang dinukilkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah mensifatkan dirinya dengan sifat an-nafs itu tadi tanpa ada muka muqabalah dalam surah Al-An'am ayat 12 dan 54 ya kataba ala nafsihi rahmah ayat 12 kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Ayat 54. Ya. Di sana tidak ada muqabalah. Tidak ada sebelumnya ya penyandaran an-nafs kepada makhluk. Maka kemudian Allah membalas dengan menyandarkan nafs itu pada dirinya sebagai bentuk pembalasan saja tanpa menginginkan penetapan. Tidak ada di situ. Ya. Juga kita dapatkan dalam ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya sifat an-nafs itu bagi dirinya. Ya, seperti dalam surah Toha ayat ke-41. Surah Toha ayat ke-41 ditambahkan ini ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah menisbahkan sifat an-nafs itu bagi dirinya sendiri. Dan Allah Maha tahu tentang diri dirinya. Yaitu firman Allah wastana'tuka li nafsi. Ya, tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam, ya. Di mana ketika itu ya eh, Firaun sangat takut akan munculnya orang yang akan menentang ajarannya, ya. Maka kemudian ia memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak Bani Isra Israel. Tetapi kemudian ya, ia berbuat makar, namun Allah membalas makar tersebut, maka justru apa yang dia khawatirkan, ya, dari dibantah dihancurkannya ajaran Firaun itu lahir dari keluarganya sendiri, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam yang kemudian dilepaskan oleh orang tuanya fil di sungai yang kemudian dipungut oleh istri dari Firaun sendiri dibesarkan dan dirawat yang akhirnya apa yang dia khawatirkan dari jatuhnya kekuasaannya, runtuhnya, ya, penghambaan ya kepada Firaun dan kesombongannya justru lahir dari dalam rumahnya sendi sendiri ya. Maka demikianlah Allah merawat dan menjaga Nabiullah Musa. Maka Allah berfirman, "Wastana'tuka li nafsi." Ya, dan aku mengurusmu wahai Nabi Musa li nafsi untuk diri diriku. Ya. Maka ini tidak ada muqabalah di situ kan? Tidak disebutkan sebelumnya nafsu al-makhluqah. Jiwa yang makhluk. Tidak ada. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita batalnya apa yang disebutkan dari takwil musya musyakalah atau muqa muqabalah. Nah, ya. Dan sesungguhnya Ayat ini pun surah Al-Maidah 116 tidak bisa ditafsirkan dengan musyakalah seperti yang disebutkan oleh uh, uh, Imam Ibnu Khuzaimah dalam Kitab Tauhid ya di mana beliau mengatakan bahwa kalau kita lihat yang mengucapkan ucapan ini siapa? Nabiullah I, Isa alaihissalam. Nabiullah Isa alaihissalam. Ia yang menyebutkan kalimat ini ta'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, Engkau Maha tahu ada yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsika. Dan aku tidak tahu apa yang ada dalam diri dirimu. Ya? Jadi bukan Allah yang menyebutkan tetapi penukilan ya. Jadi asalnya bukan dari Allah meskipun dia tentu saja kalamullah ya. Tetapi Allah menukilkan perkataan Nabiullah Isa. Jadi Nabi Isa yang menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya tadi di mana Allah yang menyandarkan sifat itu bagi diri dirinya. Maka ayat ini sama dengan apa yang disebutkan meskipun lebih tinggi lagi tentunya karena kemudian Allah menyebutkan dalam firman-Nya dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sandarkan dari sifat an-nafs itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh menyebutkan di antara hadis yang menunjukkan perkara itu adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 2726 dari hadis Juwairiyah ya zauj nabi ya ummul mukminin radhiyallahu taala anha ya di mana dalam hadis disebutkan hadis Juwairiyah binti Al Harith bin Darar Al Khuzaiyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ya dan mendapatkan Juwairiyah ya beliau keluar pada satu pagi ya ketika beliau sholat subuh ya dan ketika itu Juwairiyah berada di tempat sholatnya berada di tempat sholatnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ya pada waktu duha maka ternyata ia masih mendapatkan istrinya Juwairiyah binti Harith masih duduk ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah Nabi kepadanya, "Mazilti alal hal allati faraqtuki alaiha." Apakah engkau masih dalam keadaan seperti ketika aku meninggalkan engkau? Artinya berzikir, berdoa. Qalat nam. Maka berkatalah Juwairiyah, "Benar wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin, thalatha marratin, law wuznat bima qulti mundu al-yawm lawaznathunna." Kata beliau, sesungguhnya aku telah mengucapkan perkataan setelah aku meninggalkan engkau empat kalimat. Tiga kali aku mengucapkannya. Yang ucapan ini kalau ditimbang dengan semua doa-doa yang engkau bacakan, zikir yang engkau ucapkan sejak hari ini, sejak pagi tadi, lawazanat hunna, sungguh akan mengalahkan beratnya timbangannya. Ya. Kemudian Nabi mengajarkan doa yang tadi disebutkan yang dia adalah di antara doa zikir pagi dan petang. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi warira nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Maha suci Allah dan maha terpuji ya sebanyak jumlah makhluknya sebanyak keridhaan dirinya seberat timbangan asnya dan sebanyak tinta kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tasbih dan tahmid yang ba yang banyak sebanyak makhluk sesuai dengan ridha Allah akan dirinya ya apa yang Allah ridhai bagi dirinya ya seberat timbangan arsh dan sebanyak tinta yang menuliskan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala subhanahu berarti dia di antara doa yang jami ya di antara doa yang mencukupkan dari segala begitu banyak zikir dan do dan doa Naam, hadisnya sahih riwayat mus, Muslim, ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari bagian doa dan menyandarkan kepada Allah sifat an-nafs warira nafsihi, ya. Dan tidak hanya dalam hadis ini, ya, kita dapatkan dalam hadis yang lain di, di antaranya ya hadis yang terdapat dalam Arbaun Nawawiyah hadis yang terdapat dalam Arba'un Nawawiyah. Ingat akhwat? Kan sudah pada hafal nih. Hadis yang mana itu? Ada yang bisa sebutkan akhwat? Ya, akhwatnya hadir nih ya. Baik, ada yang bisa sebutkan? Penyandaran sifat an-nafs dalam sebuah hadis kursi Nah, udah, ditambah nih kisi-kisinya. Hadis apa itu? Sebuah hadis kursi. Hadis Abu Abu Dar ya. Di mana Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman, ya, ini ini haramtu zulma ala nafsi sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku wa ja'altuhu bainakum muharrama dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian nah ini dalam hadis qudsi ya disandarkan ya bagi Allah dinisbahkan kepada Allah sifat an-nafs ya juga di antaranya hadis Aisyah riwayat Muslim juga ya nomor 486 di antara dalil yang menunjukkan bahwa sifat dan nama Allah tidak berbi berbilang, tidak bisa dihitung, banyak tidak terhingga. Lebih dari 99. Meskipun memang ada keterangan dari hadis Abu Hurairah bahwa ada keutamaan menghafalkan, ya, memahami, mentadaburi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah bahwa nama Allah lebih dari 99. Berapa itu? Tidak bisa terhitung. Sangat banyak. Karena ada dua dari dalam dalam hadis Rasulullah yang menunjukkan perkara itu. Yang pertama yang sudah kita ketahui ya Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak wa anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu adam min khalqik au ista'tharta fil 'ilmi al 'indak ya Allah aku meminta dengan namamu dengan setiap namamu yang engkau menamakan dirinya yang engkau menamakan dirimu dengannya ya as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak yang engkau namakan dirimu dengannya. Ya, di sini juga ada kan penyandaran sifat an-nafs bagi Allah, ya. Boleh disebutkan dari nama itu ada tulisan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam Al-Qur'an, ada yang diajarkan kepada Rasulullah, kepada para nabi, ya, termasuk Rasulullah SAW dan ada yang disimpankan Allah dalam ilmu gaib yang ada pada dirinya. Nah, itu hadisnya menunjukkan bahwa nama Allah tidak berbi berbilang ya. Juga ada penetapan sifat an-nafs bagi al Allah. Juga hadis yang berikut ini, hadis Aisyah tadi riwayat Muslim nomor 486 ya, di mana di antara doa Rasulullah yang dijelaskan oleh Nabi beliau mengatakan dalam doanya la uhsi thanaan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Aku tidak mampu menghitung jumlah puja-pujianku kepadamu ya Allah. Bentuk pujian kepadamu. Dan Allah dipuji dengan nama dan sifat sifatnya menunjukkan bahwa nama dan sifat Allah juga tidak terhing terhingga. Kalaupun ada yang kita ketahui maka itu hanya sedikit dari ilmu Allah yang lu yang luas. Kama asnaita ala nafsik. Sebagaimana engkau telah memuji dirimu dengan sifat-sifat tersebut. Nah, ini ala naf nafsika. Ya. Juga di antara hadis yang menunjukkan penetapan sifat ya nah nafs bagi Allah sangat banyak tentu saja adalah hadis yang muttafaqun alaihi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hadis yang masyhur di mana ya Allah hadis wali Allah ya di mana disebutkan dalam riwayat tersebut Allah berfirman fa idza dzakarani fi nafsihi ya dzakartuhu fi nafsi jika hambaku menyebut aku kata Allah dalam dirinya dzakartuhu fi nafsi maka aku akan menyebut hambaku tadi yang berzikir mengingatku fi nafsi dalam diriku dalam diriku nah, ini hadis yang muttafaqun alaihi disepakati oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah yang kita tahu bahwa hadis yang muttafaqun alaihi adalah tingkatan hadis yang sahih yang paling tinggi, yang paling tinggi ya banyak lagi tentu saja hadis-hadis ya yang mana Allah subhanahu Rasulullah SAW menyandarkan sifat an-nafs bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibn Uthaymin, as-salaf 'ala thubutiha Dan telah bersepakat para salaf akan penetapan sifat ini, sifat an-nafs bagi Allah subhanahu wa ta'ala ala wajhi al laiq bihi dalam bentuk yang layak bagi Allah sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu isbatuha lillahi maka wajib untuk kita tetapkan bagi Allah sifat tersebut min ghairi tahrifin tanpa mentakwil-takwilkannya dengan takwil yang batil wala ta'tilin tanpa menolak dan menafikannya wala taklifin dan tanpa membagaimanakannya wala tamtilin dan tanpa menyerupakannya ya dengan sifat makhluknya dengan sifat makhluknya. Baik, selesai syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari poin pembahasan ini penetapan sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Ada perkara yang ingin kami tambah, tambahkan di sini ya kita nukilkan dari kitab Fathu Rabbil Ibad Syarah wa Dirasa Lum'atul I'tiqad ya karya dari Syekh Abi Abdurrahman Fahad bin Salim bin Muhammad bin Said As-Sulaimani Al-Adni rahimahullahu taala yang dia adalah syarah yang cukup luas terhadap kitab Lum'atul I'tiqad ada beberapa poin akan kita ambil dari penjelasan beliau dan ini sangat penting dan kita akan tambahkan dari beberapa nukilan dari kitab-kitab yang lain insyaallah taala. Mudah-mudahan kita memiliki cukup waktu untuk masalah ini. Karena ada sedikit permasalahan yang berkaitan dengan khilaf, perselisihan, perbedaan pendapat di antara ulama salaf, di antara ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam penetapan sifat an-nafs ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam maksud apakah dia merupakan sifat Allah bukan tetapi tentang makna dari sifat an-nafs yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala maka perkara yang perlu kita ingatkan ikhwan, uh, eh, ikhwan fiddin bahwa ahlu sunnah wal jamaah bersepakat akan ditetapkannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala an-nafs bahwa an-nafs itu ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah datang keterangan tentang hal ini dari Al-Qur'an, telah kita sebutkan ayat-ayatnya dan juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Demikian pula bahwa telah terjadi ijma' dalam perkara ini. Ya, telah terjadi ijma' dalam perkara ini dan ijma' itu datang dalam bentuk fi'il. Ya, dalam bentuk kenyataan di mana para ulama salaf yang menuliskan pokok-pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka menetapkan dalam kitab mereka, karangan mereka, bahwa di antara sifat yang wajib untuk ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah menetapkan sifat itu bagi dirinya, dan Rasulullah menetapkan sifat itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sifat an-nafs. Sifat an-nafs. Ya. Di antara yang menyebutkan ya sifat ini dalam kitab-kitab akidah mereka adalah Imam Ibnu Khuzaimah dalam Kitab Tauhid. Ya. Demikian pula Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi penulis kitab Umdatul Ahkam. Ya. Dalam kitabnya Al-Iqtisad fil i'tiqad. Ya. Demikian pula ya Abu Ya'la Al-Farra dalam kitabnya Ibtal Ta'wilat. Juga dari para ulama yang lainnya seperti Imamul Baghawi Al-Syafi'i dalam kitabnya Syarhus Sunnah juz pertama halaman 168 ya beliau menyebutkan di antara sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya ya adalah sifat kemudian disebutkan sifat ya an-nafs yang pertama kemudian al-wajh al-ain dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya jadi Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah nah ya nah, mereka menukilkan ya apa yang dinisbahkan kepada Allah dari sifat an-nafs ya dan ini menunjukkan ijma' bil fi'il ya meskipun kita tidak dapatkan penukilan secara khusus tentang ijma' dalam perkara ini wallahu alamu bisawab yang jelas bahwa ahlu sunnah bersepakat dalam penetapan sifat dalam penetapan sifat an-nafs bagi Allah subhanahu wa ta'ala tetapi dalam kitab Fathur Rabbil Ibad ya disebutkan kemudian Demikian pula dalam kitab Sifatullah Azza wa Jalla Al-Waridah fil Kitab wa Sunnah dinukilkan adanya perselisihan di antara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang makna an-nafs itu. Ya, apakah sifat an-nafs yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat Allah Subhanahu wa taala atau dia merupakan sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah yang dimaksud dengan an-nafs? Kata rabbukum ala nafsihi. Ya, wastana'tuka li nafsi. An-nafs di sini apakah dia adalah zat Allah? Yang dimaksud adalah zat Allah atau yang dimaksud adalah sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Disebutkan perbedaan ini pendapat ini oleh uh, eh, Syekh Fahad tadi bin Salim dalam kitabnya Fathu Rabbil Ibad dan asalnya seperti yang kita lihat dari sisi tarikh wallahu alam bisawab sepertinya beliau menukil dari atau mengambil istifadah dari kitab Sifatullah Azza wa Jalla Al-Warida fil Kitab was Sunnah karya dari Syekh Ali Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullah taala. Ya. Maka disebutkan di situ kemudian perbedaan pendapat ini. Dan siapa dari para ulama yang berpendapat seperti itu? Maka disebutkan di sini pendapat yang pertama dalam masalah dua pendapat yang antara sunnah. Pendapat yang pertama anna nafsa sifatun zaidatun ala dzat bahwa an-nafsu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi adalah sifat yang lebih dari zat artinya bahwa dia sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala ini pendapat yang pertama dan pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Ibn Khuzaimah pendapat dari Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhid dan Imam Ibnu Huzaimah salah seorang imam yang terkemuka dalam madhab Syafi'i. Ya. Rahimahullah taala. Dalam juz yang pertama halaman 11 beliau mengatakan, "Faawwalu awwalu ma nabda'u bihi min dzikri sifati khaliqina jalla wa ala fi kitabina hadha dzikru nafsihi jalla rabbuna an takuna nafsuhu ka nafsi khalqihi wa azza an yakuna adaman la nafsa lahu. Kata beliau, maka perkara yang pertama yang kami memulai dari apa yang disebutkan dari sifat Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita dalam kitab kami ini, yaitu kitab tauhid adalah zikru nafsihi, penyebutan an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan, ya, bantahan kepada orang-orang yang menolak sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala atau menetapkan sifat itu bagi Allah tapi menyerupakan dengan sifat makhluknya. Kata beliau, "Jalla Rabbuna an takuna nafsuhu ka nafsi khalqihi." Maha tinggi Rabb kita dari bahwa diri Allah itu seperti dirinya makhluk. Menyerupakan dengan sifat makhluk tidak boleh. Ya, wa azza ayyakuna adaman. Itu bantahan kepada musyabbiha mujassimah. Kemudian kata beliau, wa azza dan maha tinggi Allah, maha perkasa Allah ayyakuna adaman la nafsa lahu. Jika kemudian Allah disifatkan bahwa Allah itu adam, sesuatu yang tidak ada, la nafsa lahu, yang tidak memiliki diri yang tidak memiliki diri. Ini bantahan kepada muat muatilah yang menafikan sifat nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan zat Allah tapi zat bila nafs. Ya. Zat yang tidak punya jati diri. Ya. Nah, ini. Maka Imam Ibn Khuzaimah menolak perkataan musyabbihah serta menolak pula perkataan mu'attilah. Nah, berarti beliau menetapkan sifat an-nafs bagi Allah yang dia adalah sifat zaida ala dzat. Ya, yang dia adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ini adalah perkataan Imam Abu Ya'la Al-Farra. Imam Abu Ya'la Al-Farra, ya. Tapi dalam kitabnya Ibtalut Ta'wilat. Dalam kitab Ibtalut Ta'wilat. Juga dia adalah perkataan. Itu yang kedua tadi. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, dalam kitab Al-Iqtisad Fil I'tiqad. Dalam kitab Al-Iqtisad Fil I'tiqad. Ya. Di mana berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Saudara dari Ibnu Qudam al makdisi al -Maqdisi. Ya. Beliau mengatakan wa mimma nataqa bihi al-Qur'an wa sahha bihi an-naqlu min as-sifat an-nafsu. Dan di antara apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sah penukilan riwayat adalah sifat an-nafs. Kemudian beliau sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan akan penetapan sifat an-nafs itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah empat ya akhwat? Berikutnya adalah Imam Al-Baghawi. Ya, dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, juz pertama halaman 168. Ya. Kalau uh, tadi Abu, Abu, Abu Ya'la Al-Farra dalam kitab Ibtalut Ta'wilat juz kedua halaman 442, ya. Taib. Di mana beliau menyebutkan, ya, kata beliau ya والأصاب والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل وكذلك كل ما جاء به الكتاب والسنة من هذا القبيل من صفات الله تعالى كالنفس والوجه والعين واليد والرجل والإتيان والمجيء والنزول إلى سماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح يا ya اليوم beliau dan jari-jari yang disebutkan dalam hadis-hadis sifat adalah merupakan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tanpa kita serupakan dengan jari makhluk. Demikian pula kata beliau, setiap apa yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dari bentuk ini ya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti sifat an-nafs, wajah, mata, tangan, kaki, kedatangan Allah Subhanahu wa taala turunnya Allah ke langit dunia dan tingginya Allah di atas ars serta tertawa dan sifat gembi gembira semua itu datang keterangan dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang menunjukkan penyandaran sifat-sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ibnu Khuzaimah, Abu Ya'la Al-Farra, Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Baghawi. Baik, di yang menetapkan pula adalah Imam Siddiq Hasan Khan. Ya, salah seorang ulama dari Shibukara India, dari negeri India. Dalam kitab beliau yang memuat pokok-pokok akidah Ahlul Hadis yang berjudul Qatfus Samar. Ya, petikan buah-buahan. Ya, fi aqidati ahli al-athar. Halaman 65. Beliau mengatakan, "Wa mimman nataqa bil Qur'an wa sahabihi an-naqlu min as-sifat an-nafsu. Dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan sah penukilan riwayat tentangnya dari sifat Allah adalah an-nafs. Kemudian diantara yang menyebutkan ya bahwa dia adalah sifat bagi Allah ya yang sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah uh, Syekh atau uh, salah seorang alim yang lainnya itu Abu Abdullah Muhammad bin Khafif dalam kitabnya I'tiqadut Tauhid. I'tiqadut Tauhid. Seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, dinukilkan perkataan beliau yang cukup panjang ya, yang intinya bahwa beliau menetapkan sifat ini bagi Allah. Kata beliau, faqad sarraha bi dhahiri qawlihi. Telah sah, tegas dengan zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Annahu athbata li nafsihi nafsan." Bahwa Allah menetapkan bagi dirinya jiwa. Wa athbata lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menetapkan itu pula Rasulullah sallallahu wasallam. Fa'ala man saddaqa Allah wa rasulahu. Ini perkataan Muhammad bin Khafif dalam kitab beliau I'tiqadut Tauhid. Kata beliau, "Fa'ala man saddaqa Allah wa rasulahu." Maka bagi siapapun yang membenarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam i'tiqadu ma akhbara bihi an nafsihi kewajiban untuk berkeyakinan beriktikad dengan apa yang dikabarkan oleh Allah tentang dirinya wa yakunu dzalika mabniyan ala zahiri qawlihi laisa kamitslihi syai'un kemudian beliau menjelaskan bahwa keyakinan ini dibangun di atas dasar zahir dari firman Allah dalam surah Asyura ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai'un. Yakni nafsun laisat ka'anfasil makhlukin. Yaitu bahwa diri Allah yang berbeda dengan diri-diri makhluknya. Makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بنقل العدل عن عدل حتى يتصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجب bagi orang-orang beriman secara khusus maupun secara umum untuk menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukilkan dari orang yang adil dari orang yang adil hingga sampai kepada Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Muhammad bin Khafif seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Kemudian di antara menetapkan ya sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Syekh Dr. Muhammad Aman bin Ali Al-Jami dalam kitab beliau ya sifatul ilahiyah fil kitab was sunnah an-nabawiyah fi dhawil itsbati wat tanzih sifat ilahiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah nabawiyah fi dalam naungan penetapan bagi Allah dan pensucian Allah dari keserupaan sifat-sifat tersebut dengan sifat dari sifat makhluknya. Halaman 303. Ya. Inilah diantara para ulama yang menetapkan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah demikian pula dalam kitab beliau ini yaitu syarah Lum'atul I'tiqad. Baik. Kemudian adapun pendapat ini berdalil dengan apa yang datang dari keterangan-keterangan yang diringkaskan kemudian oleh Syekh Fahad bin Salim belum mengatakan bahwa dari mereka bahwa sifat an-nafs ini sama halnya dengan sifat-sifat yang lainnya yang disifatkan bagi Allah seperti sifat al-haya. Sifat al-haya. Ya. Maka dia adalah sifat dari zat Allah subhanahu wa ta'ala bukan dat Allah baik ya kemudian diantara dalilnya adalah penggandengan idofah kepada Allah Allah ala naf nafsihi ya di mana mereka mengatakan bahwa al uh, apa namanya al, al, al itu menunjukkan mughayarah penggandengan itu menunjukkan adanya perbedaan ya ketika digandengkan nafs dengan zat Allah nafsihi menunjukkan bahwa nafs ini adalah sifat dari zat bukan zat Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia adalah sifat dari zat Allah subhanahu wa ta'ala Baik, ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua pendapat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh ya Alwi Abdul Qadir As-Saqaf Alwi Abdul Qadir as saqaf ya dalam versi Indonesia-nya begitu, dalam kitab beliau Sifatullah Azza wajalla Jalla fil Kitab Sunnah dan juga oleh uh, eh, Syekh Fahad bin Salim dalam Syarh Matul Intiqad adalah anna nafsa hiya dzat. Bahwa an-nafs yang dimaksud dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dan beliau menukilkan ya pendapat ini dari jumhur salaf dari kebanyakan salaf baik kemudian kalau kita ingin sebutkan nama-nama dalam perkara ini ya diantara nama-nama sebagian orang yang disebutkan sebagai jumhur dari jumhur ya ulama yang menyebutkan perkara ini ya maka di antaranya adalah Imamul Baihaqi. Imam Al-Baihaqi Al-Syafi'i. Ya. Demikian pula Al-Khattabi. Ya. Abu Sulaiman Al-Khattabi. Ya. Ya. Dan banyak lagi seperti Al-Qurtubi. Ya. Juga An-Nawawi. Hanya saja kemudian Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim menukilkan adanya takwil terhadap sifat an-nafs ini selain apa yang disebutkan dari makna dat dat Allah Subhanahu wa taala ya dan tentu saja takwil-takwil tersebut tertolak. Nah, ya. Maka ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Alwi Abdul Qadir As-Saqqaf dalam kitabnya Sifatullah Azza wa Jalla dan pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Fahad bin Salim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathu Rabbil Ibad Syarah Lum'atil I'tiqad bahwa yang benar makna an-nafs dalam ayat-ayat dan hadis tadi adalah that Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka menyebutkan argumen-argumen, keterangan-keterangan yang menguatkan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Ya? Di antaranya dan, dan dengan itu mereka membantah pendapat yang pertama. Di antaranya ya bahwa mereka mengatakan ya apa yang disebutkan dari idhafah menunjukkan taqtadi al-mughayarah ini tidak ada dasarnya ya dalam ilmu lughah dalam ilmu lughah ya karena kita dapatkan bahkan dalam bahasa Arab seorang mengatakan raaitu nafsal hilal ya saya melihat nafsal hilal yang dimaksud adalah dia melihat bulan purna purnama eh datuhu ya Ra'aitu nafsal jabal. Aku melihat gunung itu sendiri. Ya. Yang dimaksud adalah gunung itu, zat dari gunung gunung itu. Ya. Meskipun ada idhofah di sana. Ya. Ada idhofah di sana. Ya. Ini diantara hujah-hujah dan argumen yang disebutkan. Ya. Hakikatnya wallahu alam bisawab. Setelah kami mencoba untuk melihat perkataan para ulama dalam masalah ini, maka hamba Allah yang fakir ini, Abu Abdurrahman ibnu Yunus, ya, memilih pendapat yang pertama. Wallahu a'lamu bissawab. Bahwa penyebutan an-nafs dalam ayat-ayat dan hadis-hadis sifat menunjukkan makna an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala yang dia merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun penyebutan bahwa an-nafs adalah zat itu adalah bentuk dari bentuk takwil. Wallahu alamu bisawab. Bentuk dari bentuk takwil, ya. Sama seperti pembahasan al-wajah. Masih ingat akhwat? Ya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal wal ikram. Wajab wajabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di mana sebagian kelompok ahli takwil yang menolak sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa al-wajh di sini zaidah hanya tambahan yang dimaksud adalah zat zat Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan musnah dan binasa hancur. Wa yabqa wajhu rabbik dan hanya akan tetap ya abadi wajah Rabbmu. Kata mereka, zat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini kan bentuk tawil, ya. Karena apa yang disebutkan dari wajah di sini adalah sifat yang Allah sifatkan bagi dirinya. Dan itu bukan mesti bahwa kalau kita mensifatkan bagi Allah sifat wajah, maka kita berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak benar itu. Ya? Karena kita menetapkan sifat wajah ini karena Allah yang menetapkan bagi dirinya. Lalu bagaimana wajah ini tidak boleh kita bagaimanakan. Ya, maha suci Allah dari keserupaan dengan wajah makhluknya. Ya? Maka wajah di sini seperti yang telah kita bahas dalam pertemuan terdahulu sama dengan sifat al-yad, ya kan? Sama dengan sifat rijil. Ya, sama dengan sifat al-ain yang Allah sandarkan itu bagi dirinya. Maka adalah sifat dzatiyah, sifat yang ada pada Allah, ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang Allah terus-menerus bersifat dengannya. Khabariyah yang dia kita tetapkan karena adanya berita dari Allah dalam Al-Qur'an maupun berita dari Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. La natajawazul Quran was sunnah. Tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tetapkan bagi Allah dalam bentuk yang layak bagi Allah dan sesuai dengan ketinggiannya. Tanpa menyerupakan sifat sifat makhluknya. Faham ya akhwat? Maka, maka kalau an-nafs di sini diartikan dengan zat maka ini bentuk dari bentuk tak takwil wallahu alamu bisawab ya hanya perlu kami ingatkan di sini ya bahwa apa yang disebutkan dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa an-nafs adalah zat dan ini adalah pendapat jumhur salaf disandarkan kepada salaf ya ini perkara yang yahtaju ila nazar ya jika yang beliau maksud adalah salafus saleh ridwanullah alaihi ajmain. Ya. Karena yang ada bahwa mereka menyandarkan hal itu ya kepada Allah secara mutlak. Secara mut mutlak. Contohnya misalnya riwayat yang masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan innallaha nabar fi qulubil ibad arabahum wa ajabahum ya Inna Allah nazala fi qulubil ibad famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah melihat kepada hati hamba-hambanya maka Allah murka kepada semua hati, tidak senang kepada hati tersebut baik yang Arab maupun yang ajam. Ya? Illa qalba Muhammadin kecuali hati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, Ya. Ketika Allah mendapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati yang terbaik, fastafahu li nafsihi wa ba'athahu bi Maka Allah memilih hati Muhammad ini untuk dirinya. Ya, wabta'athahu wabta'athahu bi risalatihi. Dan Allah mengutusnya dengan risalah. Memuliakan jiwa Rasul itu dengan risa risalah diangkat sebagai nabi dan Rasul. Di sini Abdullah bin Mas'ud menyandarkan bagi Allah sifat an-nafs. Ya, fastafahu li nafsihi. Ya. makanya mutlak umum. Ya, adapun pemahaman bahwa an-nafs itu adalah zat, maka ini seperti perkataan dari uh, Syekh Fad bin Salim kata beliau وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وحكاه an jumhuri salaf. Dia adalah perkataan ya Ibnu Taimiyah dan disandarkan kepada jumhur salaf. Ya, dinukilkan kepada jumhur salaf. Nah, ini Allah alam bisawab. Kalau kita cermati lebih lanjut, maka dia bentuk dari bentuk takwil. Hanya perlu kita ingatkan di sini bahwa apa yang disebutkan ini merupakan perkataan sebagian salaf ahlus sunnah wal jamaah berbeda dengan apa yang difahami atau ditetapkan oleh sebagian ahlu ta'wil sebagian ahlu ta'wil yang mereka ketika menafsirkan zat uh, an-nafs sebagai zat mereka menolak sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Mereka menolak sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan an-nafs huwa dzat. Nafs adalah an-nafs hiya dzat. Nafs adalah dzat itu sendiri. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa zat Allah ini adalah zat yang bersifat dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan bagi dirinya di antaranya sifatu an-nafs. Di antaranya sifatu an-nafs. Ya, maka pada hakikatnya untuk an-nafs ini dan penyandarannya bagi Allah Subhanahu wa taala ada tiga kelompok. Ini perlu dipahami. Ada tiga kelompok. Ada tiga pemahaman. Yang pertama, ya, pemahaman yang mengatakan bahwa an-nafs dia adalah sifatun zaid ala dzat. Naf adalah sifat yang Allah sifatkan bagi dirinya, yang Allah sifatkan bagi zatnya. Jelas ya? Nah, ini tadi pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa ya An-nafs bagi Allah ini nafsullah hiya dhatuhu adalah zat Allah al-muttasifah yang zat Allah ini bersifat al-muttasifah bisifatin bisifati yang zat Allah ini bersifat dengan sifat-sifat wa minha sifatun nafs dan di antaranya adalah sifat an-nafs itu sendiri paham ya ini perkataan Ibn Taimiyah tadi ya dan perkataan siapa yang dinisbahkan kepadanya perkataan ini baik seperti Syekh Alwi Abdul Qadir As-Saqaf dalam Sifatul Azza wa Jalla kemudian juga dalam uh, uh, Syekh Fad bin Salim tadi dalam Fathurah Bil Ibad juga dalam Syarah Lumatul I'tiqad Syekh Khalid Al-Muslih Khalid Al-Muslih murid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah Lumatul I'tiqad beliau menyebutkan tentang sifat ini dan bahwa kata beliau wa huwa tsabit ya wa huwa alladhi alaihi jumhur ya kata beliau setelah menyebutkan eh, apa afwan kata beliau dalam kitab uh, eh, al Matul Iqtiqad halaman 43 setelah menyebutkan dua pendapat ini kata beliau wa hadha tsani huwa alladhi alaihi jumhur ahli ilmi min ahli sunnah dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang di atasnya jumhur ahlul ilmi, kebanyakan ulama dari ahlus sun, sunnah. Baik ya? Kemudian pendapat yang ketiga dan ini yang perhatikan, ini yang batil. Yaitu pendapat muawwilah, ahlu tawil. Mereka mengatakan annan nafsa hiya bidzatiha Zatul Maula Tabaraka wa Ta'ala. Kata beliau, anna nafs, nafs yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tadi, hiya bidatiha, dia hakikatnya adalah Zatul Maula Tabaraka wa Ta'ala. Zat Allah yang maha tinggi dan mulia. Fayakunullahu Tabaraka wa Ta'ala zatun bila nafsin maka Allah kata mereka Muawilah tadi memiliki zat yang tidak memiliki jati diri. Fayakunullahu tabaraka wa ta'ala zatun bila nafsin. Nah inilah pendapat dari golongan Muawwilah ya atau Mu'attilah yang mentakwil dengan takwil-takwil yang banyak ya dan mereka kemudian menafikan sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelompok yang batil, kelompok yang ketiga. Adapun kelompok yang kedua, kelompok yang di, eh, eh, ada perkataan yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah dinukilkan, disandarkan, dinisbahkan kepada jumhur ahlul ilm, ahlul ilmi. Meskipun kita sebutkan bahwa nisbah kepada jumhur ini perlu penjelasan lebih lanjut, ya. Dan kalau kita detail dan teliti membahas perkara ini, ya, kita akan dapatkan bahwa wallahu alam bisawab tentu saja ilmu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan bahwa para ulama yang dinukilkan perkataannya dalam masalah ini seperti Al-Qurtubi, Al-Baihaqi, maka ada pada mereka wallahu alam sibghah asy'ariyah. Ada pada mereka celupan asy'ari, ya. Jadi bahwa mereka terpengaruh dengan apa yang ada dari guru-guru mereka seperti al bayhaqi dari Abu Bakar bin Furak ya kemudian Al-Qurtubi ya meskipun terkenal dengan kitab beliau Ahkamul Quran beliau terkenal beliau, beliau berakidah Asy'ari ya yang mereka kemudian menafsirkan bahwa an-nafs dalam ayat-ayat tersebut adalah zat ya jadi ini ada ihtimal Imam mereka menetapkan seperti yang ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dari sifat an-nafs bagi Allah ya atau mereka dalam kelompok yang ketiga ketiga tadi muawilah Kelompok yang muawwilah. Wallahu a'lamu bisawab. Ya. Jika mereka dari kelompok yang kedua maka mereka dari salah satu pendapat dari ahlu sunnah. Jika kelompok yang ketiga maka berarti mereka tidak menetapkan bagi Allah sifat an-nafs sama, ska, sama sekali. Maka ini masalah tentu saja. Maka ini masalah ya. Baik. Ini permasalahan yang uh, penting untuk kita ingatkan dalam perkara ini kami secara pribadi wallahu alam bisawab lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Ya. Dan dengan ini kami menyelisih apa yang disebutkan oleh Syekh Ali Abdul Qadir As-Saqaf rahimahullah taala. Juga Syekh Fad bin Salim, ya, rahimahullah taala dalam kitab Syarhul Matul I'tiqad. Dan keterangan-keterangan yang datang jelas menunjukkan kepada kita penetapan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala apa yang zahir dari riwayat tersebut kita tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka an-nafsu adalah sifatun lillahi azza wa jalla ya sifatun thabitatun lillahi azza wa jalla sifatun dhatiyah khabari khabariyah Adapun Syekh Alwi Abdul Qadir as saqaf menyebutkan dalam sifat dalam kitab beliau Sifatullah Azza wa Jalla kata beliau ya Ahlus sunnati wal jamaah yuthbituna an-nafsa lillahi ta'ala wa nafsuhu hiya dhatuhu azza wa jalla Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan an-nafs bagi Allah wa nafsuhu hiya dhatuhu dan jiwa Allah itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya thabitatun bil kitabi was sunnah. Dan dia ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yaitu perkataan Syekh Alwi Abdul Qadir As-Saqaf. Intinya beliau pun menetapkan sifat an-nafs. Ya. Hanya kemudian beliau mengatakan bahwa an-nafs itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Baik kita mengatakan Allah alam bisawab bahwa benar nafs adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan jika dia sifat bagi Allah maka dia tentu saja sifat bagi zat Allah sifat bagi zat Allah atau disebut sifatun zaida ala zat ya dan itu yang benar dalam perkara ini wallahu a'lam bisawab ya adapun penafsiran an-nafs dengan zat Allah Subhanahu wa taala maka dia takwil yang benar takwil dengan lazimnya ya takwil dengan lazimnya la la ba'sa bihi qaulun bi ahli sunnah selama kita tetap menetapkan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala selama kita tetap menetapkan perkara ini bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menetapkan itu bagi dirinya dan ditetapkan oleh Rasulullah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perkara ini tentu saja butuh sedikit lebih rinci pembahasannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk menuliskan perkara yang berkaitan dengan masalah ini, ya. Eh, khilaf yang terjadi dalam masalah ini dan mana yang roja dalam masalah ini. Secara pribadi kami melihat bahwa yang roja adalah pendapat yang pertama wallahu a'lamu bisawab. Naam, ya. Baik, sampai di sini mungkin pembahasan kita ikhwani fiddin azanillahu wa yakum. Ya. Yeah sedikit melebihi ketentuan yang semestinya dari waktu yang disiapkan bagi kita. Namun kami ingin mengingatkan perkara penting dalam masalah ini. Ya, tentu saja tatkala dia masalah yang diperselisihkan, masing-masing membawakan dalil dalam masalah ini. Namun kami akan mencoba untuk mengumpulkan setiap dalil yang diajukan dari pendapat tersebut, lalu kita melihat mana yang lebih dekat kepada kebenaran dan siapa yang berpendapat seperti itu dari pendapat para ulama rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam mengikuti kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardh فاتر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي man tasyau ila siratin mustaqim.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 Baik, ada yang akan ditanyakan oleh akhwat? Kayaknya tidak ada lagi nih. Ya. Ada yang tanyakan akhwat? Nah, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan difahami dengan baik. Tiga pendapat tadi, hakikat masalah ini ada tiga pendapat, ya. Dan dibedakan antara pendapat ketiga dengan pendapat kedua agak mirip di sini dalam arti bahwa pendapat yang ketiga juga menggunakan takwil dalam menolak sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara takwil mereka ada yang mengatakan musyakalah tadi, muqabalah, ya. Di antara takwil mereka, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud adalah zat Allah tanpa menetapkan sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam sisi ini ini mirip dengan pendapat yang kedua. Kedua. Ya, maka kita harus berhati-hati. Kami mencoba mengecek pendapat yang menyebutkan an-nafs hiya dari penukilan para ulama, kita dapatkan bahwa kebanyakan mereka dari ulama Asy'ariyah tadi yang disebutkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini membuat kita bimbang apakah mereka pada kelompok yang ketiga atau kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua. Tetapi kelompok yang kedua yang hakikinya adalah apa? Yang disebut sebagai khilaf dari ahlus sunnah adalah mereka yang menetapkan sifat an-nafs itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan yang dimaksud dengan makna nafs di situ adalah that Allah, that Allah. Ya? Kemudian mereka menyebutkan bahwa dia adalah zat al-muttasifah bisifatin yang bersifat dengan sifat-sifat di antaranya sifat an-nafs. Meskipun itu Allah alam sebenarnya memberikan faidah dauran. Istilahnya apa? Muter-muter. Ya enggak? Ya. Si an-nafs diartikan sebagai zat. Yang zat itu adalah zat yang bersifat dengan sifat-sifat di antaranya sifat an-nafs. Ya kan? Dan dengan kelompok yang kedua tadi, ini yufidud doran namanya. Memberikan faidah tasalsul. Berputar-putar apa yang akan tidak memberikan kepada kita makna yang khusus bagi kata an-nafs itu. Maka disebutkan tadi bahwa dia adalah no minat minat minat takwil. Wallahu a'lam bishawab yang aula, yang utama, yang lebih aman sesuai dengan dohirnya lafal adalah penetapan sifat an-nafs az-zaidah ani az-zat nafs yang dia sifatun min sifati az-zat yang dia diantara sifat dari zat itu ya adapun arti dari nafs itu sendiri adalah hakikat ya jati diri ya syakhsiyah jati diri syakhsiyah baik ya nah kemudian nanti akan menimbulkan pertanyaan apakah boleh disandarkan bagi Allah asyakhs jati diri ya yang benar dalam perkara ini boleh kenapa karena ada dasar dalil keterangan dari hadis-hadis Nabi yang sahih dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Insya Allah kita akan ingatkan dalam pertemuan yang akan datang. Karena berkaitan dengan makna apa? An-nafs. Itu asyakhs ya. Disebutkan dalam hadis-hadis tentang hal ini. Wallahu a'lamu bishawab. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang sebelum kita menyebutkan sifat yang keempat nantinya.